Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih terus mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan saat ini ada nikmat iman, <clears throat> nikmat sehat, dan alhamdulillah nikmat waktu luang. Sehingga dengan ketiga nikmat tersebut dan nikmat-nikmat lain yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita untuk berkumpul kembali, bertemu kembali <clears throat> eh, dalam rangka untuk talabul ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan memberikan kepada kita hidayah agar dapat mendapatkan berkah ilmu yang kita pelajari dan diberikan hidayah untuk dapat mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Ikhwan din Azakumullah InsyaAllah pada kesempatan malam yang berbahagia ini Kita akan lanjutkan kembali pembelajaran bahasa Arab kita yang mana pada pekan lalu eh, ada halangan sehingga membuat kita tidak dapat melanjutkan. Dan pada malam ini insya Allah kita masuk ke Ad-Dars Ad-Darsus Sabi'ah Asyarah Pelajaran ke-17 Pelajaran ke-17 Dan Pelajaran ke-17 ini merupakan pelajaran yang masih seputar Abdomair dan Asma'ul Isyarah sehingga perlu kiranya kita mengulang sedikit apa yang telah kita pelajari pada kesempatan yang lalu. Antum lihat halaman 95. Khamsatun wa tis'un. Khamsatun wa tis'un halaman 95. Nah. Di sini ada penjelasan mengenai asmaul isyarah lil qarib wa asmaul isyarah lil ba'id. Lalu telah kita jelaskan pula pada kesempatan yang lalu bahwa asmaul isyarah <clears throat> baik lil qarib maupun lil ba'id dibagi menjadi dua. Ada asmaul isyarah yang diperuntukkan untuk al-aqil dan juga ada yang diperuntukkan untuk ghair aqil. Dan sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu bahwa jika seandainya ada isim ghair aqil tapi sebelumnya ما معنى الاكل وغير الاكل يا إخوان الاكل الاكل يعني يمراكل yang berakal. Yang berakal. Masih dari sini kata benda ba, uh, baik itu nama mau nama orang. Adapun kata benda yang menunjukkan binatang atau benda mati غير. Maka itu masuk ke kategori غير الاكل غير الاكل dan sudah kita jelaskan pada kesempatan lalu bahwasanya ism al-isyarah li al-asma ghair aqilah jika dia jamak maka kita menggunakan hadhi. jika jamak maka kita menggunakan hadhi. kita berikan contoh di sini misalnya hadza baitun Hada baitun. Ketika kalimat baitun kita rubah menjadi jamak. Sebelumnya kalimat baitun ini akil atau ghair akil ya kawan? Ghair akil. Kemudian kalimat baitun ini kita rubah menjadi jamak. Jamaknya adalah buyutun. Buyutun. Maka kata tunjuk yang sesuai untuk kalimat buyutun adalah Hadi. Karena kita sudah kita jelaskan pada kesempatan lalu bahwa kaidahnya adalah jamak daripada isim ghair akil dia adalah muannas. Walaupun asalnya mufradnya dia ketika tunggal dia bersifat mutakar, Tapi ketika dia menjadi jamak maka sifatnya menjadi muannas. Dan sudah kita jelaskan pada eh, beberapa pertemuan yang lalu. Baik, kita masuk ke ad-darasus sabi'a asyar. Pelajaran ke 17. Di sini ada beberapa ada beberapa kalimat-kalimat yang perlu kita baca. Dan ana minta malam ini ana akan mengurangi banyak uh, peran dalam mengajar. Artinya nanti ana minta ikhwan-ikhwan untuk membaca. Ikhwan di studio membantu ana untuk membaca dan menerjemahkan kalimat-kalimat yang sudah kita baca. Siap, ikhwan? Ana minta Ridwan, tafadhal iqra ad-dars as sabia ashar. Ad-dars as sabia ashar. Nah, eh, antum pelankan suara antum, eh, maksudnya pelan artinya perlahan, tidak terlalu cepat. Ad-dars as sabia ashar. Nah, diterjemahkan setelah itu. Pelajaran ke-7. Ke? Ke-7. Ke-17. Nah, 17. 1. Abwabul masjidi maftuhatun. Nah. نعم. Pintu-pintu masjid itu terbuka. Nah, نعم، pintu-pintu masjid itu terbuka. نعم. Nah. Isnan. <clears throat> Liman hadhihi al-buyutul jadidatu? هي للمدير هي للمدير الشركة مرة أخرى يا رضوان هي هي للمدير الشركة لمدير الشركة لمن هذه البيوت الجديدة هي لمدير الشركة نعم punya siapa rumah yang rumah-rumah yang baru ini? Nah. Rumah yang baru ini untuk mudir asyarika. Nah, dia dia ini kembali ke ke al-buyut. Al iya, nah. Rumah-rumah baru tersebut adalah milik ah, direktur uh, direktur, direktur perusahaan. perusahaan. Nah, sahih. Salasa. An-nujumu jamilatun. Bintang-bintang itu bagus. Nah. Indah. Nah. Baik, sementara akhir, antum perhatikan dari tiga nomor yang kita baca ini semuanya ada eh, satu hal yang mencolok yaitu penggunaan jamak. Jamak. Jama. Kata benda yang berbentuk jamak. Misalnya di nomor satu mana isim jamaknya ya, kawan? Abwab. Abwab. pun jamak daripada babun. Babun. Lalu yang kedua al-buyutu. Al-buyut jamak daripada bait. Bait. Lalu ada yang nomor tiga ada an-nujum. Jamak daripada Najmun. Najm. dia Arba. Nah. Arba. Hadhihi ad durusu sahlatun. Nah. Pelajaran-pelajaran ini mudah. Masyaallah. Khamsah. Fil Hindi lughatun kathiratun di India ada beberapa eh, bahasa bahasanya banyak. Nah, ada beberapa bahasa. Ada banyak bahasa. Nah. Ada banyak bahasa. Sama seperti Indonesia. Nah, hmm. teruskan. Sita. Sita. Aina al-kutubul jadidatu? Hiya fil maktabati. Di mana buku-buku yang baru itu? Buku-buku yang baru itu di perpustakaan. Nah. Sab'ah. Tilka sururu maksuratun. Ranjang-ranjang itu rusak. Rusak. Nah. As-sa'atul yabaniyatu. Samania uzkur rakam. Samania. As-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. Jam yang berasal dari uh, Jepang itu murah sekali. Murah sekali. Nah. Murah. Murah. Nah. Rakhisah, murah. هذه الحمر من فضلك آه، ذك- اذكر الرقم تسعة هذه الهمر للفلاح Nah, ada kata dalam kurung al الحمير arhamir. Nah. Seakan-akan ingin menjelaskan kepada kita bahwa al-humuru من حمير nah, sama dengan al-hamir. Jama' al- al-himar bisa al-humur bisa الحمير al-hamir. keledai-keledai ini untuk Milik Pak milik milik Pak, Pak Tani milik Pak Pak Tani Nah, milik Pak Tani. Nah, عشرة أين كتبكن يا إخوات يا أخوات nah, ya akhwatu. أين كتبكن يا أخوات Nah, هي في الفصل di mana buku-buku kalian wahai para ahwat? Nah. Buku-buku kami buku-buku itu di di kelas. Nah, hiya di sini kembali ke kutub. Ke kutub. Nah. إحدى عشرة أحد عشر أحد عشر هذه كتبي وتلك كتب أخي وتلك كتب كتب أختي نعم ini buku-bukuku dan itu buku-buku saudara perempuanku. Nah, Hasan. Isna Hadihi makatibut Ini meja-meja untuk para pelajar. Nah. Makatib. Nah, sahih. ثلاثة عشر في هذا الشارع في هذا الشارع فنادق كبيرة Nah, fanadiku kabirat. di jalan ini banyak eh, hotel-hotelnya besar-besar Nah, hotel-hotelnya besar besar-besar sahih. Baik ya, ikhwan. Syukran ya Ridwan, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Tapi akhwan ya, di sini eh, seperti yang Anda jelaskan tadi di 13 kalimat ini antum akan perhatikan banyak sekali kata-kata benda yang berbentuk jamak. Kata-kata benda yang berbentuk jamak dan khususnya di sini yang disebutkan adalah kata benda ghair akil. Alis sekadalik ya ikhwan? Bala. Bala. Kita mulai dari nomor pertama. Wahid abwabul masjidi maftuhatun abwabul masjidi maftuhatun abwabu mengapa dia tidak diberikan tanwin ya kawan mengapa tidak abwabun karena dia mubtada Ustaz di awal kalimat hmm, dia mubtada ada jawaban lain yang lebih tepat karena dia jamak dia jamak ada lagi jawaban lebih tepat lihat kalimat abwabul masjidi karena dia, dia ini Ustaz dan mudhaf. Mudhaf mudhaf ilaih. Ahsanta ya. Tidak kita tidak kita pungkiri abwab itu mubtada. Ya benar mubtada. Tapi bukan itu yang menyebabkan dia hilang tanwinnya. Iya. Begitu pula bukan jamak. Bukan jamak balasan, tapi karena dia posisinya mudhaf, mudhaf. sebagai abwabul masjid yang terlihat mudhaf dan mudhafun ilaih. Maka mudhaf syaratnya tidak boleh diberikan tanwin. Abwabul masjid <clears throat> pintu-pintu masjid itu maftuhatun terbuka. Kalimat maftuhatun ya kawan, maftuhatun ini adalah sifat untuk kalimat abwab. Maftuhatun adalah sifat untuk kalimat abwabu, abwabun. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu bahwasanya jamak daripada isim ghair akil adalah muzakkar atau muannas ya kawan? Muannas. Muannas. Antum meletakkan pensil antum ya kawan. Tidak ada yang sibuk dengan pensilnya. Perhatikan pembicaraan anak. Anak ulang sekali lagi kalimat maftuhatun yang artinya terbuka adalah sifat untuk kalimat muannas. Kali, sebutkan kalimatnya. Abuab. Abuab. Abu Dan Abuab itu jamak daripada babun. Babun atau Abuab ini jamak uh, ghair akil atau al akil ya, kawan? Oh. Jamak ghair akil. Sehingga sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu bahwa jamak para isim ghair akil adalah muzakkar atau muannats? Muannats. Maka antum lihat maftuhatun sifatnya pun harus muannats. Dan sudah kita jelaskan juga pada eh, pelajaran-pelajaran uh, terdahulu bahwa sifat itu pasti selalu mengikuti benda yang disifati. Anak ulang sekali lagi. Sifat itu pasti mengikuti benda yang disifati. Jika benda yang disifatinya muzakkar, maka sifatnya harus muzakkar. Jika benda yang disifatinya muannas, maka sifatnya harus muannas. Harus muannas. Jangan ragu-ragu, muannas. Muannas. Dan di sini maftuhatun sifat untuk mana ya, Ikhwan? Sifat untuk untuk uh, kata mana? Abwab. abwab. Dan abwab itu muannas. Fahim tom? Fahim. Nah. <clears throat> Isnan. Kita lihat sekarang nomor dua liman hadhil buyutul jadidatu <clears throat> liman lam di sini artinya milik pemilikan lam al milkiyah pemilikan liman milik siapa hadhihi al buyutu al jadidatu rumah-rumah yang baru ini lihat ya kawan di sini ada kata benda jamak yang mana ya kawan buyut al buyut dan setelah itu kalimat al-buyut disertai al sifatnya setelah itu. Ja, Al-jadidatu. Lihat ya kawan, lagi-lagi ini kaidah yang menegaskan kepada kita bahwasanya jama' daripada isim ghair akil adalah muzakkar atau muannats? Muannats. Muannats. Apa sebabnya? Dari mana kita tahu bahwa itu muannats? Karena dia uh, isim ghair akil. Nah, ya, di antara hal yang mendukung adalah sifat yang datang setelah itu muannats. Antum lihat al-jadidatu. Ini yang mendukung dan menegaskan bahwa albu itu mu'annas. Lihat sifatnya, sifatnya buta atau mu'annas? Mu'annas. Dan pasti sifat itu mengikuti benda yang di sifat. Nah. Selain itu selain mu'annas kalimat albu itu juga ada alif lamnya. Kalimat albu itu juga ada alif lam. Maka sifatnya pun harus ada alif lamnya. Paham? Paham. Paham. Sehingga sifat itu ya kawan yatba'ul mausuf Sifat itu pasti mengikuti benda iya, yang iya, iya, baik dia mengikuti dalam hal muzakkar atau muannasnya, mengikuti dalam hal apakah dia e, muhalla bi alif lam atau tidak tidak dengan alif lam itu semua harus diperhatikan. Hiya limudiri syarikati. Hiya limudiri syarikati. Hiya di sini kembali ke mana, ikhwan? Al-buyutul jadidah. Lihat lagi-lagi ini juga menegaskan bahwa al-buyut itu muannas Karena hiya itu hanya untuk Mu Kalau laki-laki ya Pak Ikhwan? Huwa. Huwa. Nah. Hiya li mudiri syarikati. Dia atau rumah-rumah yang baru itu milik uh, direktur syarikat perusahaan. Fahimtum ya Ikhwan? Fahimna. Sudah jadi terjemahkan tadi Al-Hari Salah Salasah. An-nujumu jamilatun. An-nujumu jamilatun. Siapa yang bisa menjelaskan mana isim jamak ghair akil di sini, ikhwan? An-nujum. An-nujum. Mufradnya adalah najm. Najm. Apa mana najmun? Bintang. Bintang. Jamilatun indah. Yang indah. Lihat jamilatun di sini posisinya sebagai apa, ikhwan? Jamilatun di sini posisinya sebagai apa? Sifat. Sifat? La. Bukan sifat. Antum lihat sekali lagi. An-nujumu jamilatun. Kalau dia sifat maka harusnya begini. An-nujumu al-jamilatu. Seharusnya begitu sifat. Tapi ini tidak ada alif lamnya. Eh, ini mubtada dan khobar ya khobar. Iya. Mubtada dan khobar. Sehingga di sini juga ada kaidah lagi yang muncul bahwasanya mubtada yang isim jamak ghaira akil maka khabarnya pun harus muannas. Khabarnya harus muannas. Paham itu? An-nujumu jamilatun. Bintang-bintang itu bagus. Atau indah. Paham itu? Arba'ah. Hadhihi durusu sahlatun. Hadhihi durusu sahlatun. Mana isim jamak ghaira akilnya ikhwan? Ad-durus. Ad-durus. Tunggalnya atau mufradnya adalah darsun. Darsun. Ini dihafal ikhwan, harus dihafal nih. Abwab, mufradnya tunggalnya babun. Al-buyut, mufradnya adalah baitun. baitun. Nujumun, mufradnya najmun. najmun. Ad-durus, mufradnya darsun. Ini penting ikhwan, menghafal mufrad dan jamak itu penting. Hadhihi durusu sahlatun. Ad-durus ah, posisinya di sini sebagai ha? Sebelumnya hadhihi isim isyarah, kata tunjuk untuk muannas. Ala sekedarik bala. Karena hadhihi, hadhihi untuk muannas, untuk perempuan. Mana yang ditunjuk? Ad-durus. Ad-durus. Hadhi posisinya sebagai mubtada. Hadhi posisinya sebagai mubtada. mubtada. Ad-durus posisinya sebagai badal. Isim yang muhalla bi alif lam setelah isim isyarah itu dia ditempatkan posisinya sebagai badal. Badal apa mana badal? Pengganti, pengganti dari kalimat hadhi. Hadhi durus. Mana khobarnya? Muktadanya sudah ada muktadanya. Mana khabarnya? Sahalatun. Hadhihi durusu sahalatun. Lagi-lagi ini menegaskan bahwa durus itu muannas. Karena dia ditunjuk dengan isim isyarah yang diperuntukkan untuk muannas. Ikhwan antum las tumai ya, ikhwan. Antum tidak sama-sama ana di sini. Di sini di nomor 4 ini kalimat durus muannas. <clears throat> apa yang menegaskan bahwa durus itu muannas sih? Kata hadi. hadi. Karena hadi kata tunjuk ini hanya untuk perempuan. Ada sekretalik? Bukan kata itu? Bala. <clears throat> Khamsah. Fil Hindi lugatun kathiratun. Fil Hindi lugatun kathiratun. Mana uh, eh, isim jamak ghair akhirnya ya ikhwan? Lughatun. lugatun Lalu kalimat kathiratun setelahnya adalah sifat. Sifat untuk kalimat lughatun. Di India banyak bahasa atau bahasa-bahasanya banyak. banyak. Sama seperti Indonesia ya, Nah, mungkin di India juga seperti itu mungkin sepertinya. Ada Jawa India, ada Sunda India mungkin. Wallahu a'lam. Mungkin wallahu. Tep. Sittah. Aynal kutubul jadidatu Hmm, terjemahkan ikhwan. Ainal kutubul jadidatu? Di mana buku yang baru itu? Di mana buku-buku yang baru itu? Jawabannya hiya fil maktabati buku-buku yang baru itu di perpustakaan. Nah, iya atau buku-buku baru itu di perpustakaan. Mana isim jamak ghair akhirnya ikhwan? al kutub. al kutub. Lalu kalimat al jadidah setelah itu posisinya sebagai sifat. Sifat. Sudah berapa kata jamak di sini ikhwan? Uh, 6. 6. Sekarang sabah. Tilka sururu maksuratun. Tilka sururu maksuratun. Mana isim jama' gara akhirnya di sini? As-sururu. As-sururu. Lalu kalimat maksuratun setelah itu adalah sifat. Sifat. Itu ranjang-ranjang atau kasur-kasur yang rusak atau patah. Nah. Samaniyah. Anda minta satu orang menjelak, membaca nomor 8 dan menjelaskan mana isim jamak ghair akilnya. Man yaqra? Fadhil. <clears throat> Amania. Ya? As-sa'atul As-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. Naam. As-sa'atu jamak ghair akil. Ya mana jamak ghair akilnya? As-sa'atu. La, Ada di sini jamak ghair akil? La. La. Masih mufrad <laughs> tidak, tidak ada jamak di situ. Tidak ada jamak. Tidak ada jamak di situ. Nah, Anda barusan tadi sengaja mengecek. <laughs> Asa ada tidak jamak jamak gerak di sini, Ikhwan? Enggak ada. Tidak ada. asa ya saatul yabaniyatu rakhisatu. Tidak ada jamak di sini. Mufrad. Tapi kalau kita mau buat jamak bagaimana, kan asa apa jamak? atul ya yabaniyatu. asa saatu asa saatu Tak marbutonya kita hilangkan menjadi kita rubah menjadi alif dan tak. As-sa'atul yabaniyatu Rukhisatun Jam jam dari Jepang itu sangat murah. Nah, murah Nah, atau bisa jadi mungkin kebalikan ya di sini. Jam dari Jepang justru mahal. Mahal. Mana yang murah? Dari sini habisnya. Ya, mungkin Cina murah. <laughs> Tapi kita tinggalkan masalah murah ini. Kita lanjutkan tis'ah. Tis'ah. Mana kalau tis'ah? Lalu menjelaskan mana jamak gerakil. من يقرأ تسعة نعم تسعة هذه الحمر الحمير للفلاح نعم أنا الجم غير آكل الحمر الحمر صحيح الحمر مفردnya لا يعني حمار أو حمير لا الحمير الحمير حمار ماذا لا يعني حمار نعم. حمار عشرة فضل عشرة أين كتبهن يا أخوات كتب belum selesai hiya fil hiya fil fasli nah kutubun al jama kutubun ja, ja, ism jama' wa ra'akil di sini ada kalimat kutubun kutub. nah sahih ahada asyar teruskan ahada asyar hadhihi kutubi wa tilka kutubu ukhti nah sahih mana jama' wa ra'akilnya kutubi kutub nah sahih Isna ashar Isna ashar هذه مكاتب الطلاب نعم أين اسم جمع غير عاقل هنا مكاتب مكاتب مفردnya لا mufradnya مكتب مكتب نعم مكتب صحيح ثلاثة عشر 13 13 في هذا في هذا الشرع في هذا الشارع في هذا الشرع Zanya anda perbaiki. Jangan ja. Hadha, dha. في هذا Nah, الشرع فنادق كبير kabiratun. Nah. Aina ism jama' ghair akil di sini, ikhwan? فنادق Fanadiku. Nah, fanadik. Mufradnya tunggalnya adalah فندق fundukun. Nah, funduk. Kita ulang dari awal, ikhwan. Abwabun, mufradnya adalah Babun. Al-buyut mufradnya baitun. Baitun. An-najmu jamaknya adalah an-najmun. La ya khi. An-najmu jamaknya adalah nujumu. Kembali. Ad-durus mufradnya adalah darsun. Lughat mufradnya lughatun. Nah. Kitab jamaknya adalah kutub. Nah. As-sarir jamaknya adalah surur. As-surur. As-sa'atu mufrad atau jamak? Mufrad. Mufrad. mufrad. Al-humur Himarun eh, Makatib Mufradnya Maktabun Maktabun Fundukun Fanadiku Fanadiku santai. ya Naftal majalil mustamir Kita buka kesempatan untuk para pendengar Nah, fokus Pendengar ujian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami, kita lanjutkan pembahasan ilmiah untuk bimbingan bahasa Arab untuk pemula dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi nafiqina yang dikeluarkan oleh Universitas Jamiah Islam Madinah Saudi Arabia. Dan untuk selanjutnya akan kita buka sesi interaktif bagi Anda yang ingin bergabung silakan untuk membaca nas Anda bisa menghubungi di 8236543. Kita angkat penelpon yang pertama Ustaz. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari Pak Budi di Tambun Ustaz. Pak Budi di Tambun. Siapa Pak Budi? Ana bi khair Ustaz. Alhamdulillah. Sepertinya sudah berkali-kali Pak Budi telepon ini. Ya, belajar Ustaz. Alhamdafil. Alhamdulillah. Silakan Pak Budi, tafadhol dibaca Pak. Ad-Darasus Sabi Ashar. Ad-Darasus Sabi Ashar, rakam nah. wahid. Nah. Abwabul masjidi maftuhatu. Nah, maftuh maftuhatun. Nah, sahih. Diterjemahkan Pak Budi pintu-pintu masjid itu terbuka. Sahih. Di sini mana isim jamak ghairu akilnya Pak Budi? Isim jamak ghairu akil ab Abu wabu sahih. Nah, teruskan ya. isnan. Rukun isnan. Liman hadhil buyutul jadidatu? Iya mudiri syarikati. Nah. Milik siapakah rumah-rumah yang baru ini? Sahih dia uh, miliknya kepala perusahaan. Sahih. Nah. Salata. An-najmu jamilatu. Uh, sekali lagi Pak Budi. An-nujumu jamilatu. Sahih. Nah. Bintang-bintang itu indah. Nah, An-najmu itu mufrad atau jamak, Pak? An-najmu. An-najmu jamak. An-najmu. An-najmu mufrad. Mufrad. Jamaknya adalah an-nujumu. An-nujumu. Sahih. Serangan teruskan Pak Budi. Arba'ah. Arba Hadhihi durusu sahlatun. Nah. Uh, ini pelajaran-pelajaran yang mudah. Masya Allah. Mana isim jamak gara akhirnya? Jamak gara akhir ad-durusu. Ad-durus. Mufradnya adalah? Mufradnya darsun. Darsun sahih. Syukron Pak Budi. Jazakallah khair. Cukup. Bayakum. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Taib satu penelpon kembali untuk eh, pendengar Ikhwan. Kita berikan kesempatan yang kedua untuk pendengar Ikhwan yang ingin bergabung kembali di 8236543. Kita angkat penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Bapak di mana? Eh, dengan Abu Zaki di Pulau Kembang. Masyaallah. Ya, Allah. Abu Zaki. بخير كيف حالك الحمد لله بخير تفضل أبو زكي اقرأ رقم خمسة خمسة نعم في الهند لغات كثيرة نعم terjemahkan di di India nah. banyak banyak sekali bahasanya sahih nah Ainal kutubul Jadi datu. Sebutkan nomornya, min fadlik, sitta. Oh, sitta. Ainal kutubul Jadi datu. Nah. Di mana kitab yang baru? Nah, di mana kitab-kitab atau buku-buku yang baru? Di mana buku-buku yang baru? Nah. Hiya fil maktabati. Hiya fil maktubati. Ah, betul tadi Pak. Oh. Hiya fil maktabati, sahih. Hiya fil maktabati. Nah. Tidak panjang. Fil maktabati. Iya, fil maktabati. Nah. Buku-buku itu di perpustakaan. Sahih. Ma mana di sini isim jamak ghair akilnya, Abu Zaki? Al-Kutubu. Al-Kutubu. Mufradnya adalah? Kutubun. Kitabun. Kitabun. Nah, kitabun. Panjang. Kitabun. Sahih. Nah. Sabah. Mau nanya, Ustaz. Nah. Uh, Alkitab Alkitabu Ya. Itu uh, untuk menanda, menandai muhasan dengan apa ya? Alkitab tidak di, tidak disifatnya dengan muannas, tidak tidak ada kitab muannas. Hmm, tapi ini al-jadidat. Ah, ini al-kutubu, jamaknya dia. Al-kutubu jamak daripada kitabun. Abu Zaki antum mendengarkan pertemuan pertemuan yang lalu? Atau baru sekarang antum bergabung? Eh, ini baru sekarang. Oh, sudah kita jelaskan pada kesempatan lalu bahwa kutubun itu jamak daripada kitabun. Ya, dan jamak sebentar dan jamak daripada isim ghair akil dia muannas. Oh iya. iya nah. Iya. Ah, Terus Ah, lagi. Terus satu nomor lagi. Sabah. Ah. Uh, eh, Sabah. Nah. Tilka sururu maksuratun. Nah. Hmm. Terjemahkan. As-surur jamak daripada sarirun. As-sarirun. Nah, sarirun adalah tempat ah. tidur. Oh, iya, tempat, nah, tempat tempat tidur itu tempat tidur itu maksuratun rusak atau patah. Oh, iya. nah. Tempat tidur itu patah. Nah, sahih. Di sini as-surur adalah isim jamak ghaira akil. Nah. Maka dia muannas maka sifatnya adalah muannas maksuratun. Hmm. Syukran Abu Zaki. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kita berikan kesempatan yang ingin bergabung di 8236543 untuk membaca eh, hiwar nas yang terdapat dalam bab ini. Kita angkat penelpon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan umum Ismail di Condet ya? Nah, Samania, tafadhal dari nomor 8, Samania. Samania. As-sa'atul rohi satu. Sekali lagi, Musmail Ismail, as-sa'atul As-sa'atul yabaniyatu rohisatu. Nah, ikuti ana uh, Umu Ismail. As-sa'atu. As-sa'at. Eh. Sinnya panjang. As-sa'atu. As-sa'atu. Al-yabaniyatu. Al-yabaniyatu. Nah, satu. Rohi Rohisotun ya. Sahih, Rohisotun ya. Diterjemahkan Mbak Ismail. Jam dari Jepang itu murah. Sahih. Nah. Tisa. Teruskan. Tisah. Tisah. Nah. Hazihil humur hazihil humuru al him al hi al hamiru al hamiru lil falahi. Nah. Al-humur jamak daripada Oh, jamak dari himarun. Himarun. Bagaimana terjemahannya, Terjemahkannya, Ummu Ismail. Keledai-keledai ini milik petani. Sahih. Nah, asyarah? Asyarah. Lim... Ini afan liman ya. Bukunya agak kehapus. Agak hapus. Uh, oh, asyarah aina. Oh, iya. Aina kutubukunna aina kutubukunna ya akhwatu. Nah. Di mana buku-buku buku-bukunya wahai akhwat? Buku-buku kalian wahai akhwat? Di mana buku-buku kalian wahai akhwat? Nah. Ya fil fasli. Buku-buku kalian di kelas. Nah. Nah, baik. uh, mana di sini isim jamak ghair akilnya, Ummu Ismail? kutub, Kalimat kutub. Hmm. Kutub itu jamak daripada mufradnya adalah mufradnya kitabun. Kitabun. Sahih. Syukran Ummu Ismail. Jazakallah khair. Warahmatullahi Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita berikan kesempatan selanjutnya untuk para pendengar untuk membaca di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Umur Sumaya dari Tangerang. Tangerang. Silakan Umur Sumaya. Tafadhal. Asya asyarah. Ah, afwan ahada ashar. Ahada ashar. Hadihi kitabi watilka kutubu ukhti. Hmm, sekali lagi, umum sekali lagi hadihi. Hadihi kut, kitabi kutubi. Hadhi hadihi kutubi nah. watilka kutubu ukhti. Sahih. Diterjemahkan? ini kitab-kitabku dan itu kitab-kitab saudara perempuanku. Sahih. Nah. Hadihi Isna Ashar dibaca angkanya Isna Ashar Isna Asyar. Hadihi maka tibutulabi. Nah ini meja-meja pelajar. Sahih. Para nah. pelajar. Sahih. Di sini ada ada dua jamak. Yang pertama Makatib. Makatib. Mufradnya, tunggalnya adalah? Maktabun. Maktabun, sahih. Jama yang kedua? Tulabun. Sahih. Mufradnya? Talibun. Naam. Umu Sumaya, mana isim jamak gaira akil? Makatib atau atulab? Makatibun. Makatib, sahih. Istamir. Salatata asyar. Salatata asyar. Fi hada syari'i yakul fanadiku kabiratun. Nah, diterjemahkan? Di jalan raya, iya, iya Ustaz. Nah, di jalan ini? Di jalan ini ada hotel-hotel yang besar. Sahih. Mana isim jamak gue rakil di sini, Ummu Sumayyah? Fanadiku Fanadik. Mufradnya adalah? Fundukun. Fundukun, sahih. Syukran Ummu Sumaya. Jazakallah khair. Barakallah fiik. Afwan. Assalamualaikum. Assalamualaikum wabarakatuh. Ya, jazakallah khair kepada Muhammad. Sebelum kita anu ada SMS yang masuk Ustaz dari Ummu Sofia di Cakung. Ummu Sofia Cakung. Ah, barakallahu fiik ya, Ustaz pada judul Ad-Darsu Sabi Asyara, yakni Ad-Darsu Sabi Asyara. Uh, ah, di mana mutadanya bukannya As-Sabi Asyara itu adalah dia mansub? As-Sabi Asyara ya ikhwan, dia uh, dia semuanya mansub. Dia semuanya mansubun atau kita katakan mabniun al fath. Mabniun ala ala fathil juz'aini kata para ulama uh, ulama nuhat as ashara kedua-duanya mansub mansub atau mabniun ala fathi al juz'aini kedua-duanya harus uh, maftuh harus berharakat fathah tapi insyaallah kita tidak panjang lebar bicara nanti insyaallah pada waktunya kita akan jelaskan Nah, Terus yang lain lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Nomor 7. Tilka surur maksurun. Di sini sebagai maksurunnya sebagai sifat atau khabar Ustaz. Bukannya kedudukannya sama seperti sahlatun di nomor 4 yaitu Uh, mana mana akan sekali lagi nomor tujuh nomor tujuh ini maksuratun tilka sururu nah, nah pertanyaannya uh, di mana maksud maksuratun sebagai apa Ustaz sifat atau khabar bukan nah uh, maksuratun pertanyaan pertanyaan pertanyaan kedua Bukankah kedudukannya sama seperti nomor empat, Ustaz? Nomor empat. Hadihi durusu. Sahalatun yang sahih. Empat dan tujuh sama. Hadihi durusu sahalatun dengan tilka sururu maksuratun sama. Di, kita kita rinci, kita rinci sekarang. Pertanyaannya sifat atau khobar khob? Yang mana? Yang sahalatun. Maksuratun dan sahalatun itu. Iya. Sahalatun dengan maksuratun itu khobar. Khobar. Khobar. Karena kalimat uh, ad-durus setelah hadihi dan asur setelah tilka itu bukan bukan khabar. Itu badal dari kalimat isim isyarah. Jadi kaidahnya adalah isim al-muhalla bi alif lam yang terletak setelah isim isyarah dia badal. Maka mana khabarnya? Kalimat selanjutnya. Hadhihi durusu sahalatun. Hadhihi mubtada. Ad-durus badal. Sahalatun khabar. Lalu nomor tujuh. Tilka sururu maksuratun. Mana mubtadanya ikhwan? Tilka posisinya sebagai apa ini? sebagai mubtada. Mubtada as-surur badal. Badal. Maksuratun khabar. Nah, wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz, eh, kata ashabun di abwabun disebut kenapa disebut muannas? Bukankah itu dia sebagai bukankah itu dia mufrad? Abwabu Kenapa disebut muannas Ustaz katanya? Abwabu sepertinya yang pertanyaan-pertanyaan ini tidak tidak mengikuti dari awal sepertinya. Iya. Sudah kita jelaskan tadi abu-abu ya kawan adalah jamak. Jamak daripada mufradnya apa ya kawan? Babun. Babun. Dan sudah kita jelaskan pula isim jamak ghair akil dia muannas atau muzakkar? Muannas. Nah, wallahu a'lam. Baik. Alhamdulillah, kembali kita berikan kesempatan kepada pendengar yang lain di 8236543. Baik, kita angkat penelpon selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Ibnu Ibnu Nawawi. Ibnu Nawawi, Masya Allah. Ibnu Nawawi, nah. Aina anta ya Ibnu Nawawi lan? Askunu fi Jati Asih, Ustaz. Jati Asih, Masya Allah. Nanti في بكاسي ya? Naam. أنا هنا قريب يعني أنا أيضا في بكاسي نعم Iya. تفضل يا ابن نووي اقرأ رقم واحد dari awal Ajartu sabiyata asyar. نعم Wahid. Abwabul masjidi maftuhatun. نعم Sa- Eh, terjemahkan awalan? <coughs> Pintu-pintu masjid terbuka. Nah. Liman hadhil buyutu liman hadhil buyutul jadidatu. Sekali lagi ya Ibnu Nawawi, antum baca angkanya terlebih dahulu. Isnan. Isnan liman hadhil buyutul jadidatu. Al buyutul. Sekali lagi. Liman hadhil buyutul jadidatu. Nah. Hiya limudi hiya limudiri syarikah. Nah, dibaca harokatnya semuanya. Hiya limudiri syarikati. Hiya, hiya limudiri syarikati. Nah, terjemahkan Ibnu Nawawi. Milik siapa rumah-rumah baru ini? Nah. Dia rumah eh, rumah-rumah itu milik mudir syarikah. Nah, mana mudir syarikah? La, la arif. La, la ta'rif. Al-mudir, direktur direktur atau kepala الشركة perusahaan oh, naam. Araftu. طيب تفضل ثلاثة Salasa An-nujumu jamilatun نعم Bintang-bintang itu indah Nah, di sini Arba. uh, Ibnu Nawawi antum bisa jelaskan kenapa an-nujumu khabarnya muannas jamilatu Lianna nujumu jama' min najmun najmun. Sahih, lian nujum jama' min min min najmun. Sahih. Naam. Tapi itu tidak menjadi jawaban yang yang ini. Anda tanyakan tadi kenapa jam, jamilatun? Khabarnya kenapa muannas? Karena isininya mubtada'nya muannas. Sahih, itu yang kita tunggu. Nah, an-nujumu karena mubtada'nya adalah muannas. Sahih. Istamir ya Ibnu Nawawi, arba'ah. Arba'ah. Hadhil durusu sahlatun. Sekali lagi. Hadhil hadhil durusu sahlatun. Hadhid. Hadhid. Ayo. Ah, ya, Hadhihi durusu sahlatun. Nah, terjem. Pelajaran-pelajaran ini mudah. Masya Allah. Taib syukran Ibu Nawawi. Jazakallah khair. Barakallah fiik. Taib, kita berikan kesempatan untuk dua penelpon uh, yang lain. Silakan bagi Anda yang belum sempat dan belum bisa bergabung kembali di 8236543. Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? dengan Ummu Khalid di Kelapa Nunggal. Hmm, Ummu Khalid di Kelapa Nunggal. Di, di mana Kelapa Nunggal itu? Masih di Cilangsi? Masih. Baik. Silakan Ummu Khalid uh, dibaca rakam khamsah. Khamsah. Nah. Fil Hindi lughatun katsiratun. Nah. Di India ada banyak bahasa. Sahih. Mana Aina... jamaknya di sini Ummu Khalid? Mana nah. jamaknya di sini? Jamaknya lughat. Lughat. Mufradnya adalah? lughatun. Sahih. Nah, teruskan. Sita. Sita. Ainal kitabul jadidatu. Sekali lagi ummu. Ainal kutubul jadidatu. Sahih. Hiya fil maktabati. Nah. Tarjimi. Di mana buku-buku yang baru? Nah. Dia di perpustakaan. Dia di perpustakaan. Nah. Sabah. Sabah. Tilka sururu maksuratun. Nah itu tempat tidur itu tempat-tempat tidur yang rusak. Sahih. Nah, eh, asurur jamak daripada sarir. Sahih. Nah, samania. Samania. As-sa'atul yabaniyatu rakhisah. Nah. Jam dari Jepang itu murah. Murah, sahih. Nah, tis'ah. Tis'ah. Hazihil humuru hamiru Atau lil... al-hamiru Hadhil humuru aw al hamiru nah. falah. Ada yang terlewat lil falahi. Lil falahi. Nah. Ini keledai-keledai milik petani. Sahih. Nah, asyarah. Asyarah. Aina kutubukunna ya akhwatu hiya fil fasli. Di mana buku-buku kalian ya ya ikhwat eh. Ya akhwatu. Ya akhwat. Nah, wahai para saudara perempuan. Uh, di mana buku-buku kalian wahai saudara perempuan? Sahih. Dia di kelas. Dia di kelas. Nah, cukup, cukup. syukron. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. fikum. Wa iyakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar yang lain silahkan yang ingin bergabung di 8236543 kita berikan kesempatan kembali. Tapi sudah yang masuk kita angkat kembali. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Yasmin di Tangerang. Nah, fadal Yasmin, tafadhali. Ahad ashar. Ashar. Hadihi tilka kutubu ukhti. Sekali lagi. Hadihi kutubi. Nah. Tilka kutubu ukhti. Nah, tarjimi. Uh buku dan itu buku-buku saudara perempuanku. Baik, nah. اثنا عشر Ashar, Halo? Afan Ukhti Yasmin suaranya hilang هذه هذه مكاتب الطلاب Nah Terjemahkan meja-meja murid-murid. Nah suaranya putus-putus Ukhti Yasmin Afan teruskan Salah satu ashar ثلاثة عشر وفي هذا الشارع Nah sekali lagi Fi hadha syari'i هذا الشارع كبيرة طيب Mana jama' di kalimat ini فنادق يا أستاذ Fanadik طيب uh, Fanadik uh, mufradnya adalah فندق Fundukun sahih. Baik, barakallahu fikum. Syukran. Jazakallah khair. Kita lanjutkan terlebih dahulu, ada waktu beberapa menit lagi. Kita masuk ke tamarin ya, kuat. Tamarin. Sekarang eh, bagian ekorni studio sekarang. Tamarin. Tamarin. Nah, mana tamarin? Eh, tamrin. Nah, latihan-latihan. Latihan-latihan. Jamak daripada tamrin. Tamrin. Nah. Perintahnya di sini adalah ajib anil as'ilatil atiyah. Ajib, mana ajib? Jawablah. Anil as'ilah Pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan al-atiyah berikut. Berikut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah. Bebas. Nah. Masih enak. Uh, sepertinya ada kaitan dengan ini dengan dengan dengan bacaan yang sudah kita baca tadi. Soal-soal ini sepertinya berkaitan dengan bacaan yang sudah kita baca tadi. Jadi sesuaikan saja uh, jawabannya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam bacaan. Faham tum? Antum paham? Sebagian. Lagi indah yani rakam rabi ini al-ikhtiyar. Nah, ada beberapa nomor yang yang bebas, tapi ada beberapa nomor yang berkaitan. Maka dijawab sesuai dengan bacaannya. Faham tum? Paham? Fahimna insya طيب نبدأ تفضل يا حكمت واحد أين الكتاب أين الكتب الجديدة هي في المكتبة نعم هي في مكتبة صحيح يا اخوان الجواب صحيح صحيح نعم اثنان اثنان لمن هذه البيوت الكبيرة نعم. هذه البيوت الكبيرة هي لي لمدير الشركة هي لمدير الشركة نعم صحيح هي لمدير الشركة نعم ثلاثة نعم استمر يا أخي <coughs> ثلاثة أب أب <coughs> أبواب أب A'abwabus. A'a. A'abwabus. A'abwabus sa'irati. Ah, ah, apa itu? Sayyarat. Hmm. Sayyaratil maftuhatun. Maftuhatun. A'abwabus sayyarati maftuhatun. Sekali lagi. Abwa abwabus sayyarati maftuhatun. Nah. Menjawab. Saya teruskan sih. Teruskan. Nomor salah. ثلاثة أبواب السيارة أبواب السيارة مفتوحة Uh, bacaan antum masih belum benar. Sekali lagi. أبواب أبواب السيارة مفتوحة Nah, di mana salahnya, Ikhwan? السيارة السيارة Abwabu sayyarati. Sekali lagi, ya, akhi. أبواب أبواب السيارات مفتوحة طيب لا بأس نعم الجواب قليل نعم هي هي مفتوحة نعم هي مفتوحة, مفتوحة. أربعة حريري تفضل أين أكلام المدرس أين أكلام المدرس أكلام المدرس أكلام المدرس في الحقيبة أكلام المدرس في الحقيبة صحيح Nah, jawabannya tidak tidak ada kaitan dengan jawab dengan uh, bacaan sepertinya. Nah, bebas. Khamsa. Qala Ahmad. Khamsa. Aina al kilabu. Ah, marratan akhra ya akhi. Ikra jaydan. Aina al-kalbu? Kilabu. Ah, al-kilabu. Aina al-kilabu? Nah, al-kilabu jamak daripada kalbun. Kalbun. La budda min nah, Ustaz? Nah, la, la ma هي الحور لا أدري يعني. لا لا أدري الكلاب يعني في الصحراء لا تقول هي في الشارع في الشارع هي في الشارع حديقة الحيوان هي في حديقة الحيوان صحيح لا تقول هي في البيوت لا <laughs> ستة ستة أين الحمير الحمير في البستان في البستان نعم الحمير في في البستان nah نعم، pertanyaannya agak sedikit menjebak ya Pak نعم oh di Mesra butuh butuh kosakata yang banyak في البستان سبعة صحيح في البستان ما معنى البستان يا أخي البستان يعني المزرعة المزرعة نعم atau الحديقة نعم صحيح. الحديقة teruskan أخي teruskan أنت من pojok سبعة سبعة أين كتبك يا مريم Nah, ya Maryam kutubuka atau kutubuki? Eh, kutubuki. Nah, antum kurang meroja ya, kawan. Antum kurang meroja di sini. Banyak salah di sini, kawan di studio. Nuas. Ya. Nuas. Terakhir ya, Pak. Terakhir. Tinggal berapa nomor lagi? Sekali lagi. Sabah. Aina. Sabah. Aina kutubuki ya Maryam. Nah. Wa fil bait. Huwa fil baiti. Al-jawab sahih ya, kawan. Huwa fil baiti. Khata. Khata hiya hiya fil haqibah hiya fil baiti atau hiya fil haqibah nah seharusnya hiya bukan huwa ya nah betul nah belum lulus seperti itu ya lawas ya. teruskan akhi antum sanggup atau berikan kesimpulannya sanggup baik alhamdulillah baik ya. aina dafat tirukum dafat tiru tulabu dafat tiru tulabi nah sekali lagi aina dafat tiru tulabi nah Jawabannya? Ya. Iya ala maktabi. Iya ala maktabi sahih. Nah, antum sudah persiapan seperti jawaban apa <laughs> ya? Santai ya. Tisah. Tisah. Ainal fanadiqu sori Ainal fanadiqu rotu. Sekali lagi akhi Ainal fanadiqus Ainal fanadiqu rotu. Nah هي في جاكرتا هي في جاكرتا. Nah, al-fanadik as-sagira fi Jakarta. Baik, la bas. Ahsanta. Siapa tahu akhi Asyaraf? عشرة Baik. لمن هذه الأقلام الجديدة Naam. Al-jawab هي على المكتب Hiya 'ala al-maktabi. Sahih. Santai. Barakallahu fiik. Baik, kita masuk ke at-tamrin ats-tsani. Antum lihat di bagian bawah. حول المبتدا في كل من الجمل الآتية إلى جمع حول المبتدا في كل من الجمل الآتية إلى جمع طيب حول المبتدا ما معنى حول المبتدا ربح ربح له ربح له المبتدا ما معنى المبتدا يا اخوان syarahna al-mubtada fi muhadarah sabiqa. Alas kedalik? ya. Sudah kita jelaskan makna daripada al-mubtada yaitu isim yang terletak di awal jumlah. kalimat. kalimat. Nah, di awal jumlah. Isim atau kata benda yang diletakkan di depan uh, satu kalimat maka dia disebut sebagai mubtada. Kenapa dinamakan mubtada? Karena li'annahu ibtada'a bihil kalam karena dengan isim ini kalimat tersebut dimulai. Mubtada. Adapun isim yang e, datang setelah mubtada namanya khobar. Khobarun. Nah ini biasanya kalimat yang dimulai dengan kata benda itu namanya jumlatun ismiyah. Jumlatun ismiyah. ismiyah. Kalimat <clears throat> yang dimulai dengan isim jumlatun ismiyah. Nah, hawil mubtada gantilah mubtada minal jumalil atiyati di kalimat berikut ila jama'in menjadi jama' menjadi jama' rubala mubtada di kalimat-kalimat berikut menjadi jama' seperti dijelaskan pada contoh. contoh. Apa perintahnya di sini ya, Perintahnya merubah mubtada menjadi jamak. Jamak. Menjadi bentuk jamak. Azunu al-mithal wadih ya, Fan. Anda rasa seperti yang jelas insyaallah. Baik. Baik, uh, kita coba beberapa nomor di ikhwan di studio. Fadal ya akhi, man yak, man yabda? Man yakun mubtada? Fadal. Fadal. Wahid, hadza qalamun jadidun. Pulpen ini baru. Hazihil aklamu jududun. Nah. Isnan. An-najmu jamilun. Bintang itu indah. An-nujumu jamilatun. Salasah. Zalika kitabun qadimun. Kitab itu lama. Tilka kutubun qadimatun. Arba'ah. Zalikal baitu jamilun. Rumah itu bagus. Tilkal buyutu jamilatun. Khamsah. Hada darasu sahlun. Pelajaran ini mudah. Hadihid durusu sahlatun. Tis'ah. Dhalikal jabalu ba'idun. Gunung itu jauh. Tilkal jibalu ba'idatun. Sab'ah. Hadal maktabu maksurun. Meja ini patah. Hadihil makatibu maksuratun. Samaniyah. Hada masjidun jamilun masjid ini indah. Hadhihi masajidu jamilatun. Tis'ah. Hadhihi sa'atun rakhisatun. Jam ini murah. Hadhihi sa'atun rakhisatun. Lihat antum lihat di sini ikhwan. Apa yang berubah di sini ikhwan? Nah, tak marbutoh hilang lalu diganti dengan alif dan ta. ta. Nah, ini namanya jamak muannas salim. Jam'u mu'annatin salimun. Jam'u mu'annatin salimun. Karena dia dari mu'annas. Ini semua jamak daripada isim mu'annas, jamak daripada kata benda yang bersifat perempuan. Fadhal ya akhir kirim. Asyarah, asyarah. Tilka ta'iratu kabiratun. Pesawat itu besar. Tilka ta'iratu kabiratun. Ahada asyarah. Hada talibun jadidun. Ini murid yang baru. Haulai tullabun jududun. Isna asyara. Dhalika rajulu alimun kabirun. Lelaki itu seorang ulama yang besar. Ulaika rijalu ulama'u kibarun. Thalathata asyara. Hadha nahru kabirun. Hadhihi anharu kabiratun. Latihan tiga. ضع في الأماكن الخالية فيما يلي أخبارا مناسبة. Letakkan pada tempat yang kosong pada kalimat pada kata berikut khabar yang sesuai. Wahid al-baitu rumah. Al-baitu wasi'un rumah itu luas. Isnan an-nujumu bintang. An-nujumu lami'atun. Bintang itu berkilauan. Salasa Al-babu. Pintu. Al-babu maftuhun. Pintu itu pintu itu terbuka. arba al Pena. Al-qalamu maksurun. Pena itu patah. Khamsah. Al-buyutu. Rumah-rumah. Al-buyutu kabiratun rumah-rumah itu besar. Sittah. Al-abwabu, pintu-pintu. Al-abwabu maftuhatun. Pintu-pintu itu terbuka. Sab'ah. As-sayyaratu. Mobil-mobil. As-sayyaratu jadidatun. As-sayyaratu jadidatun mobil-mobil itu baru. Tamania, al-mindilu, sapu tangan. Al-mindilu wasikhun, sapu tangan itu kotor. Tis'ah, al-fanadiqu, hotel-hotel. Al-fanadiqu murtafi'atun, hotel-hotel itu tinggi. Asyarah, at-tullabu, murid-murid. At-tullabu mujtahidun, murid-murid itu rajin. Ahada asyara. Al-kumsanu. Kemeja. Al-kumsanu nazifatun. Kemeja-kemeja itu bersih. At-tamrin as-salis. Latihan ketiga. Hati jam'al kalimatil atiyah. Hati jam'al kalimatil atiyah. Berikan uh, jamak daripada kata-kata berikut. Berikan bentuk jama daripada kata-kata berikut. Sahlun insyaallah Mudah sekali ini. Nah. Uh, eh, paham apa yang diminta ikhwan? Babun pintu, abwabun. Baitun rumah, buyutun. Najmun bintang, nujumun. Qalamun pena, aklamun, himarun, keledai, hamirun, sarirun, tempat tidur, sururun, nahrun, sungai, anharun, sayyaratun, mobil, sayyaratun, kalbun, anjing, kilabun, ta'iratun, pesawat, ta'iratun, darsun, pelajaran, durusun, bahrun, laut, biharun, kitabun, buku, kutubun, qamisun, kemeja, kumsanu, darajatun, sepeda, darajatun, haklun, ladang, hukulun, jabalun, gunung, jibalun. Baik. Kita masuk ke al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatu al-jadidatu. Al-kalimat jamak daripada kalimah. kalimah. Nah, al-kalimah. Al-kalimat, mana al-kalimah? Kata. Kata. Berarti al-kalimat kata kata. Al-jadidah yang baru. Yang baru. Kata-kata yang baru. <coughs> Man yaqra al al jadidah? Anta ya Ihsan? Baik. Baik, lah bas masyaallah anta. Asy-syarikatu. Nah, artinya persekutuan atau perserikatan. Nah. Jamaknya syarikatun. Nah. Mudirus syarikati, pimpinan perserikatan pimpinan persekutuan Nah, rakhisun murah al-qamisu kemeja jamaknya kumsonun نعم طيب أظن الكلمات الجيدة واضحة واضح نعم طيب هل نستمر أو ن- نستريح نستريح يا أخوان إن شاء الله في في الأسبوع, في الأسبوع القادم إن شاء الله نلتقي مرة أخرى معكم إن شاء الله pekan depan kita ketemu lagi kita cukupkan sampai sini dulu طيب Demikian dari ana uh, kita tutup. Subhanallahi hamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.